Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu ya, eh, yang akan saya tanyakan mungkin di luar tema. Eh, apa bedanya bank syariah dengan bukan syariah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, ya antara hitam dan putih, antara bank syariah dengan bank uh, antara orang mukmin dan orang kafir. Duh, tapi bank syariah ada yang salah, yaitu namanya orang mukmin yang maksiat. Tapi dengan label syariah itu sendiri kita harus bangga. Karena apa? Label syariah. Syariah. Kalau ada kekurangan di dalamnya, kalau ada kekurangan dalamnya kita benahi bersama. Beberapa transaksi ada yang salah. Termasuk kalau utang ketinggalan sampai hari ini mohon didengar nih barangkali. Kami dukung Bank Syariah akan tetapi mohon Bank Syariah juga patuh benar-benar kepada kepada ulama. Tidak cukup tunduk dengan manajemen. Khususnya yang hijrah. Dulu belajarnya adalah doktornya bank konvensional. Akan nah, tapi kita menemukan seorang dokter dia ada di bank konvensional. Akhirnya beliau jadi cerita. Tapi sekarang Buya saya memimpin memimpin lembaga fakultas-fakultas syariah ekonomi syariah gimana Buya? Oh ya bagus. Bagus artinya dari bank konvensional tapi sadar tapi harus sadarnya seperti sadarnya Sayyidina Umar bin Khattab seperti sadarnya uh, uh, siapa itu Salman Al Farisi sadarnya siapa Yahudi yang masuk Islam Abdullah bin Salam jadi sadar justru ingin menjelaskan bahasanya di dalam pemikir apa di dalam bank-bank konvensional ada transaksi transaksi tidak benar. Oh, oh begitu boleh bu ya, ya? Tidak apa-apa boleh. Daripada belajar dari nol kelamaan sudahlah cukup. Anda mencari rohnya, pelajari syariat karena Anda sudah punya cara hitung itu kan ngerti ngerti berpikir, tinggal belajar syariat sedikit dicas. Dia adalah seorang dekan di dalam salah satu fakultas ekonomi eh, fakultas syariah khususnya di ekonomi syariah dia. Beliau itu tidak apa-apa, akan tapi sadar dan tobat. Yang jadi masalah adalah hanya cari duit. Oh, yang bank syariah yang memegang adalah sarjana daripada bank konvensional. Diatur nggak mau lah. Ini kan hanya itu itu berarti soto kambing isinya bah, babi nanti. Nggak bisa seperti itu. Akan tapi label itu sendiri harus kita kita kita kita percaya, kita kita angkat. Label syar'i, label Islam. Pokoknya jangan sampai kita ingkar dengan label. Selagi ada orang berupaya untuk mewujudkan bank syariah, yuk kita dukung. Loh, tapi kan dia orang yang enggak Islam semuanya. yang orang baru masuk Islam anggap saja dia. Kita bantu dan seterusnya. Jadi sangat Jauh ya sangat beda. Bank syariah hendaknya kita dukung. Tapi kekurangannya harus kita sama-sama selesaikan. Dan kami mohon kepada semua bank-bank syariah hendaknya betul-betul ingin me mewujudkan syariah, menegakkan syariah di dalam dunia di lembaga tersebut. Jangan hanya sekedar cari pasar saja. Memang urusannya kita sama urusan dunia itu kadang-kadang dimanfaatkan Islam untuk jualan. Terserah kita tidak usah berprasangka buruk dengan niat apapun. Yang jelas dia dengan penuh dengan yakin seyakin-yakinnya mengatakan bahwasanya riba yang ada di bank konvensional adalah bunga yang ada di bank konvensional dari sudah cukup ini di antaranya. Mereka dengan terang-terangan dari bank-bank syariah itu mengatakan bahwasanya bunga yang ada di bank konvensional adalah riba. Cukup. Satu, sudah satu poin. Biarpun ternyata di bank syariah sendiri ada kalau tidak bisa bayar utang ditambahin masuk riba. Oh dia salah paham saja. Tinggal kita jelaskan saja. Ini jadi sangat jauh perbedaannya ya, seperti seorang muslim dan seorang ka kafir. Baik. Itu saja. Semoga Allah menjaga kita. Dan kami mohon kepada semuanya agar segera berhijrah, agar semakin kuat bank syariah sehingga bisa memberikan pelayanan yang sempurna sesempurna bank konvensional. Dan ketahuilah patuh dengan syariah itu luar biasa. Tidak sekedar kita sejahtera di dunia, akan tapi kelak di akhirat kita pun akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Semoga dari jamaah yang bertanya merasa cukup dengan jawabannya. Baik Buya, ada pertanyaan tertulis dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah mendengar bahwasanya membunuh bahkan membakar hewan adalah tidak boleh. Lalu bagaimana dengan alat pembunuh nyamuk yang modelnya seperti raket Buya? Apakah hukumnya itu sama dengan membakar? Syukur kasulan tes jawabannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah membunuh, sedikit masalah bank syariah. Kami punya istilah sederhana ya. Bank syariah itu adalah bayi seperti bayi yang kita tunggu kelahirannya. Ini istilah yang selalu kami hadirkan. Bayi yang kita tunggu kelahirannya, eh ternyata dia lahir dalam keadaan cacat. Bukan harus kita bu, bunuh, tapi kita sempurnakan Biarpun dia buta, bagaimana tetap bisa beraktivitas. Ada kita sempurnakan. Mohon jangan seperti sebagian orang, orang Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jangan dianggap sama. Sudah ada peluang loh gitu. Peluang di situ dirumuskan. Ulama juga mendiskusikan di situ. Tolong jangan digembosin, jangan di ini. untuk kita dukung, kita sempurnakan. Kami himbau sebab ada sebagian yang mengatasnamakan diri mereka ulama ternyata malah mengkroposi. Memang banyak yang belum benar di situ. Tapi bukan berarti harus kita bunuh sudah lahir, ayo kita besarkan. Gitu. Baik. Kemudian masalah rakyat, rakyat adalah bukan membakar, karena membakar itu adalah api. Itu hanya karena ada bebasan, ada darah. Sehingga aliran itu menjadi terbakar. Buktinya apa? Kalau memang itu adalah api, kalau ditaruh kertas bakal keba kebakar. Tidak ada proses itu, karena itu ada sesuatu yang basah dari darah dan sebagainya, sehingga seperti terjadi api. Sehingga kalau dikasih dikasih kertas tidak kebakar. Coba ditaruh kertas, kebakar atau tidak? Tidak, berarti tidak ada api di dalamnya. Maka hal itu para ulama juga membahas yang demikian itu tidak digolongkan sebagai api karena bukan untuk membakar, bukan api, nggak ada apinya di situ. Tapi lihat karena ada bebasahan darahnya sehingga sehingga menjadi keluar listrik dan itu dikatakan bukan bukan sebagai api dikatakan oleh para ulama dan kita temukan juga di tempatnya orang-orang yang mereka sangat ngerti ilmu fikih ada yang demikian itu dan hujahnya ada semacam itu bukan api tidak ada api di dalamnya itu. Kalau sesuatu menjadi api, tidak bisa kita katakan ah, sesuatu setelah itu menjadi api, bukan api. Sesuatu. Korek. Saya bunuh dengan kok korek. Korek bisa menjadikan sesuatu ah, api. Batu bukan api. Tapi kalau batu dibenturkan batu menjadi api. Jadi saat kita membunuh begini, kok tiba-tiba kebakar. Hah? Kalau kita membunuh jedek, membunuh binatang, saking kuatnya, cepek begitu, tatonya kebakar. Apakah kita membakar? Tentu tidak. Inilah yang dibahas oleh para ulama, itu bukan termasuk golongan membakar karena tidak ada api di dalam raket tersebut. Allahu a'lam bisawab.